tersebut yang Allah katakan telah sukses pada akhir-akhir ayat ini rangkaian ayat ini Allah mengatakan ulaika umul mereka lah para pewaris-pewaris yaitu yang akan mewarisi surga Allah azza wa jalla al-firdaus surga yang tertinggi dan mereka kekal di dalamnya para hadirin yang kita muliakan. Di antara yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dari berbagai jalan-jalan kesuksesan adalah Allah simpulkan di dalam satu surat yang sangat mulia yaitu surat Al-Asr yang sering dibaca, didengar dan dihafal yaitu surat Wal Asri innal insana lafi khusr. Demi masa sungguh manusia seluruhnya dalam keadaan merugi. Tanpa terkecuali seluruh manusia dalam keadaan merugi Innal insana lafi khusr, rugi di dunia dan berlanjut kerugian itu di akhirat nanti. Innal ladzina amanu. Setelah Allah menyebutkan seluruh manusia itu merugi, Allah memperkecualikan beberapa jenis manusia yang memiliki sifat, karakter dan tanda-tanda yang Allah akan sebutkan. Yang pertama Allah menyatakan illalladzina amanu kecuali orang-orang yang beriman. Beriman dengan benar kepada Allah. Kaum mukmin imannya bertingkat-tingkat. Berbeda-beda dari yang satu kepada yang lainnya. Semakin tinggi tingkat keimanan seorang mukmin, semakin dia terselamatkan dari kerugian. Semakin berkurang kualitas dan kuantitas iman seorang muslim semakin dia mendapatkan kerugian yang lebih banyak. Ini namanya kerugian yang bersifat nisbi. Tetapi kalau kerugian yang bersifat mutlak adalah kerugian yang disebabkan oleh kekufuran atau kesyirikan. Para ulama menjelaskan tentang ayat ini bahwa kerugian itu terbagi menjadi dua. Kerugian yang bersifat mutlak tidak ada unsur keberuntungannya walaupun sedikit. Kerugian yang bersifat mutlak yang tidak ada unsur kenyamanannya sedikit pun yaitu kerugian yang disebabkan oleh kekufuran atau kekafiran atau kesyirikan. Bagaimana bentuk kerugian mutlak tadi? Di dunia dia kafir atau musyrik, tidak beriman sama sekali. Di akhirat dia dikesalkan di dalam neraka, tidak akan pernah keluar darinya. ini nafiah. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها dan orang-orang yang kafir baik dari kalangan ahli kitab Yahudi, Nasara maupun musyrikin kata Allah mereka semua berada di dalam neraka khalidina fiha kekal selama-lamanya di dalam neraka ini kerugian mutlak mutlak tidak ada sedikit pun unsur keselamatannya, unsur keuntungannya. Yang kedua adalah kerugian nisbi. Di satu, di satu sisi dia beruntung tetapi di sisi lain dia merugi. Di beberapa faktor dia mengalami kerugian tetapi di beberapa faktor lainnya dia masih mendapatkan keuntungan. yang ini terjadi menimpa kepada kaum mukminin. Misalkan kita lihat dalam hal keimanan, iman kita berbeda dengan imannya Abu Bakar As-Siddiq, berbeda dengan imannya Umar bin Khattab, berbeda. Maka yang akan diraih oleh Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab tentu berbeda dengan apa yang kita akan raih. Apa yang akan kita dapatkan dari kesuksesan akhirat? Surga itu berbeda dengan kesuksesan yang akan diraih oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa yang membedakan? Tingkat keimanan, kuantitas dan kualitasnya berbeda. Begitu juga keumuman para sahabat Nabi Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa kerugian itu berbeda. Tentu seorang yang tidak berhasil masuk ke jannah Firdaus tidak berhasil masuk ke jannah yang tertinggi dan hanya bisa masuk pada derajat yang berikutnya atau yang berikutnya dia merugi di situ tapi kerugian ini nisbi. atau juga seorang yang masuk ke dalam jannah, masuk dia ke dalam surga, tetapi dia harus melalui perhitungan yang ketat. Hisab yang sulit tentunya berbeda dengan orang-orang yang masuk ke surga tanpa melalui hisab, tanpa melalui perhitungan. berbeda. Di antara mereka yang jelas-jelas pasti masuk surga tanpa perhitungan itu adalah Ukasha. Sahabat yang bernama Ukasha Rasulullah anhu ketika Rasulullah mengatakan memberitakan tentang 70 ribu orang yang akan masuk surga masuk jannah di ghairi wala tanpa melalui proses hisab perhitungan dan tidak pula melalui proses azab. Mendengar itu, Ukasyah langsung mengatakan kepada Nabi, Ya Rasulullah, ud'uli Ayyaj'alani minhum. Ya Allah, doa ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar aku digolongkan golongan orang-orang yang masuk ke jannah, masuk ke surga tanpa melalui proses hisab dan proses azab. Maka Rasulullah langsung mendapat wahyu dari Allah, berita dari Allah bahwa Ukasha termasuk mereka. Kemudian Rasulullah mengatakan, Anta minhum. Engkau wahai Ukasha termasuk orang-orang yang akan masuk jannah tanpa melalui proses hisab maupun proses azab. Masya Allah. Berbeda tentunya dengan seorang hamba yang akan masuk surga masih melalui proses perhitungan. Lelah dia, capek dia. Karena Rasulullah menyatakan menubisal hisab Uzzib barang siapa yang dia dihisab dengan teliti sungguh dia telah diadab capek melelahnya takut cemas apalagi kalau dia ditakdirkan masuk surga tetapi harus melalui proses azab entah 10 tahun, entah 100 tahun, entah 1000 tahun di dalam neraka. Baru setelah selesai dan suci dari dosa-dosanya, Allah keluarkan dia dari neraka, kemudian Allah masukkan dia ke dalam jannah. Ya, berhasil dia masuk jannah. Tetapi keberhasilan itu nisbi, harus melalui proses berugi, azab. Para hadirin yang saya muliakan Semua itu Sangat ditentukan Oleh empat unsur yang Allah sebutkan Illalladzina amanu Kecuali orang-orang yang beriman Yang akan selamat dari kerugian Kerugian yang mutlak tentu Dan kerugian yang nisbi Sesuai dengan tingkat dan derajat Keimanan Dari keimanan ini para ulama menyatakan juga derajat ilmu. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum والذين utul ilma darajat Allah akan pasti akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian sekian derajat Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis kitab Fathul Bari, mengatakan di dalam karyanya tersebut, fi makna Allah yarfa' al-mu'min al-'alim 'ala al-mu'min alim Allah akan mengangkat derajat seorang mukmin yang berilmu di atas derajat seorang mukmin yang tidak berilmu tentang syariatnya. Berbeda tentunya. Derajat yang semisal saya dan antum dengan derajat orang-orang yang berilmu, para ulama yang mengerti detail hukum-hukum syariat, detail urusan iman, detail hukum Islam, yang mengerti. Allah angkat derajatnya di dalam ayat ke-11 surat Al-Mujadilah yang baru saja kita dengarkan darajat Allah angkat derajatnya maka kita yang ada sekarang ini mengalami kerugian di satu sisinya kita tidak berilmu kita tidak mengerti banyak hukum syariat banyak ayat Al-Quran kita mendengar atau membaca tidak paham makna dan maksudnya tidak mengerti hukum-hukum syariat yang dikandung tidak mengerti. Para hadirin yang saya muliakan, Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan al-hajj syurum ma'lumatun faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Dalam ayat yang lainnya Allah menyatakan summa afidu min haitsu afadha an-nas Dalam ayat lain Allah menyatakan faiza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Ini semua ayat Al-Qur'an ada di dalam surat Al-Baqarah mengandung hukum-hukum. Mungkin mayoritas kita tidak paham maksudnya. Hukum apa sih yang dikandung pada ayat pertama yang tadi kita dengarkan? Kita sudah merugi. Sementara orang yang berilmu tentangnya, para ulama yang berilmu tentangnya diangkat derajatnya oleh Allah derajat di dunia dengan kehormatan yang mulia dan derajat di akhirat dengan posisi jannah yang lebih tinggi dan lebih tinggi. Kita tidak paham ayat-ayat ini. Pertanyaannya, apakah kita tetap akan rela terhadap diri kita tidak mengetahui hukum-hukum tadi? Kita rela dengan kondisi kita tidak kemudian membangkitkan semangat kita untuk belajar ilmu tentang syariat ini yang dengannya kita berlomba-lomba saling berupaya untuk merebut posisi yang terbaik di sisi Allah. Para hadirin yang saya muliakan, Begitu Allah mengatakan innal ladzina amanu kecuali orang-orang yang beriman. Bahkan kerugian nisbi itu ada di antara kita sekarang ini. Kita semua sederajat dari sisi keilmuan. Namun kita semua duduk di sini. Saya menyampaikan materi, antum mendengarkan, mencatat, merekam. Berbeda masing-masing kita nilai dan poin yang ada kirainya satu dengan yang lainnya berbeda dari sisi keikhlasan. Yang lebih tinggi keikhlasannya meraih ganjaran dan kehormatan di sisi Allah lebih tinggi dari yang tingkat keikhlasannya berkurang. Demikian. Bukan secara zahir ini kemudian kita sama dalam ketika kita keluar dari masjid nanti. Nilai poin yang diraihnya tidak sama satu dengan yang lainnya secara detail tidak ada yang sama ini saya dan antum maka untuk meraih kesuksesan dan selamat dari kerugian kita harus berlomba-lomba secara boh, secara batin kita membenahi niat-niat bahwa kita belajar untuk diamalkan kita berusaha mendengarkan ilmu untuk menambah iman bukan sekadar menambah wawasan. Begitu juga secara zahirnya berbeda. Dan itu dinilai oleh Allah. Ada maaf saja yang rajin mendengarkan kajian-kajian dia membawa buku tulis, mencatat, merekam, kemudian nanti di rumah dia salin, dia rapikan lagi, dia ulang, dia baca kembali dengan yang tidak demikian. Nilainya berbeda lagi. Begitulah para hadirin yang saya muliakan Allah menyebutkan innal insana lafi khusr demi masa masa terus berlalu berjalan manusia antara untung dan rugi manusia antara sukses dan gagal maka siapkan diri kita untuk menjadi orang yang sukses di akhirat dengan meraih ridho Allah Azza Sukses di dunia ini dengan amal saleh, iman dan takwa. Kemudian Allah lanjutkan wa aminus salihat. Kecuali pula orang-orang di samping beriman dia juga beramal saleh. Kita telah sebutkan makna amal saleh dalam awal kajian tadi. Kemudian Allah lanjutkan wa tawasau bil haq yang ketiga, sifat ketiga selalu mereka saling mengingatkan dengan kebenaran di atas kebenaran. Itu makna watawasau bil haq. Memberikan saling memberi wasiat, nasihat dan teguran di atas ilmu dan kebenaran. Itu adalah sebab kesuksesan Lebih tegas lagi Allah Azza wa Jal di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-104 Terkait dengan poin ketiga di dalam surah Al-Asr ini Yaitu saling mewasiatkan, mengingatkan, menasihatkan, memerintahkan kepada kebenaran di atas kebenaran Allah mengatakan Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun hendaklah ada di antara kalian orang-orang yang menyeru kepada kebaikan memerintah kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar mereka itu kata Allah humul muflihun adalah orang-orang yang sukses. Di antara sebab kesuksesan adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Saling mengingatkan dengan kebenaran, mencegah dari yang mungkar yang batil, tidak membiarkan kebatilan berjalan terus di hadapan dia. Tapi dia berusaha mengingkarinya dengan lisannya, dengan tulisannya, amar ma'ruf nahi mungkar merupakan sebab di antara sebab-sebab kesuksesan hamba di akhirat dan juga kesuksesan di dunia ini. Ketika amar ma'ruf nahi mungkar telah diabaikan, tidak diamalkan, masing-masing sudah tidak peduli Biarkan kamu beramal dengan amalmu dan perbuatan kamu. Saya juga dengan perbuatan saya sendiri. Gak usah ikut campur, gak usah intervensi. Ini adalah negeri yang demokrasi, bebas. Yang seperti ini justru akan mendatangkan musibah di bumi, di dunia ini dan musibah kehancuran di akhirat nanti. Oleh karena itu Rasulullah memerintahkan Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Wa dhalika iman. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaknya segera dia merubahnya dengan kekuatan dia. Kalau dia ternyata tidak mampu hendaknya dia mengingkari dan merubah kemungkaran itu dengan lisannya nasihat teguran wasiat baik lisan yang untuk kita bicara ini ataupun dalam bentuk tulisan surat karya dan yang semisalnya dan barang siapa yang tidak mampu mengingkari atau merubah kemungkaran dengan lisannya maka rubahlah dengan hatinya. Ingkari kemungkaran itu dengan kalbunya dan cara yang seperti itu adalah selemah-lemah iman. Dan tentunya ingkar mungkar diatur oleh syariat dengan aturan yang indah, ilmiah. Ingkar mungkar itu tidak emosional, tidak anarkis, tidak identik ingkar mungkar itu dengan tindakan anarkis tindakan anarkis di dalam segala urusan tidak dibenarkan dalam Islam. Tindakan anarkis bukan bagian dari Islam. Anarkis itu adalah tindakan kekerasan dengan bentuk yang melampaui batas di luar wewenang yang diizinkan untuknya itu anarkis. Definisinya tindakan kekerasan dengan bentuk yang melampaui batas pada hal yang di luar wewenang dia. Kalau dalam wewenangnya tidak dinamakan anarkis selama dalam bentuk yang tidak melampaui batas. Misalnya, mau mengingkari para pejudi, pezina, dan yang semisalnya, penjual toko-toko penjual minuman keras, penjual sabu-sabu, itu di luar wilayah wewenang kita sebagai rakyat. Itu adalah wewenang pemerintah waliul amr dengan instansi-instansi terkait. Karena kalau kita masuk dalam wilayah yang bukan wewenang kita dan melakukan tindakan kekerasan, pemukulan, penghancuran itulah anarki dan dilarang di dalam Islam. tidak dibenarkan di dalam Islam. Sehingga ingkar mungkar itu adalah dalam batas-batas aturan syar'i. Tentunya pembahasan kita bukanlah membahas tentang ketentuan-ketentuan ingkar mungkar secara rinci, tetapi secara global saya sebutkan tadi Para hadirin yang saya muliakan, ketika amar ma'ruf nahi mungkar menjadi budaya masyarakat. Menunjukkan bahwa masyarakat itu adalah masyarakat yang islami dan akan melahirkan keindahan, kesejahteraan, ketentraman di dunia dan kebaikan, kesuksesan di akhirat nanti. Tapi kalau kehidupan kita, budaya kita sudah dirubah, dengan budaya-budaya yang datang dari orang-orang kafir non-Islam, budaya Barat, kehidupan semaunya, berbuat seenaknya, bebas tidak boleh dilarang. Kalau dilarang dia akan demo, akan protes. Seenaknya dia berbuat kemaksiatan, tidak boleh ada yang melarang. Ini adalah budaya yang bukan budaya muslimin, Umat Islam harus menunjukkan jati dirinya dan menunjukkan bahwa dirinya muslim. Jangan mau didikti oleh kehidupan barat. Jangan, kita harus punya jati diri sebagai muslim di negeri ini. Dengan penuh ilmu, penuh ketenangan, penuh kearifan, penuh keilmiahan. Bukan kehidupan yang semaunya, penuh dengan emosi. Bukan itu semua bimbingan dari Islam, bukan. Maka Allah Subhanahu wa taala pada bagian ketiga, poin ketiga di dalam surat Al-Asr ini yang dengannya seseorang manusia itu diselamatkan dari kerugian adalah amar ma'ruf nahi munkar. Nah, para hadirin yang saya muliakan, bukan pula bentuk nahi mungkar atau ingkar mungkar kepada pihak-pihak tertentu yang memimpin negeri ini, memerintah negeri ini dengan cara-cara yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Seperti yang terjadi di zaman ini, upaya mengingkari kemungkaran dan kebatilan yang ada pada pemerintah muslimin dengan cara kekerasan, pembunuhan, peledakan. Dengan keyakinan para pelakunya bahwa itu bagian daripada ingkar mungkar. Maka kita katakan itu salah. Keluar dari bimbingan Islam. Begitu pula dengan cara mengerahkan masa berdemo. Bukan cara muslimin. Itu cara dari negeri-negeri non-Islam. Bukan cara umat Islam atau dengan orasi-orasi mencela, mencaci, menghina pemerintah melalui mimbar-mimbar masjid, mimbar Jumat, mimbar hari raya atau orasi-orasi di jalan-jalan, di alun-alun dan yang semisalnya. Bukan semua itu cara yang diridhoi oleh Allah dan bukan pula cara yang terbimbing melalui Al-Quran dan bimbingan Rasulnya. Para hadirin yang saya muliakan, Ikhwani bidin Ya Allah wa iyyakum. Semua itu harus berjalan di bawah bimbingan ilmu. Beriman kita ladina amanu dengan ilmu wa amilus salihat juga dengan ilmu wa tawasau bil juga dengan ilmu bukan dengan logika bukan dengan perasaan bukan dengan emosi Kemudian yang keempat, watawasau dan saling mewasiatkan dengan kesabaran di atas kesabaran. Sabar ketika dia beriman dan mempertahankan iman. Sabar ketika dia beramal soleh dan mempertahankannya. Sabar ketika dia memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Karena iman, amal soleh, amal ma'ruf nahi mungkar di balik itu ada konsekuensi-konsekuensi yang harus diterima. Semakin seorang berusaha dengan sungguh-sungguh mempertahankan imannya untuk tidak terkotori dan tercemari oleh kebatilan, semakin dia ditutup untuk bersabar. Menerima konsekuensi dan konsekuensinya semakin tinggi. Semakin upaya seseorang berkurang, melemah di dalam mempertahankan keutuhan dan kesempurnaan imannya, semakin konsekuensinya itu pun mengecil. Sehingga butuh kesabaran di dalam mempertahankan iman. Begitu juga amal soleh. Di dalam mengerjakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya butuh kesabaran menahan diri. Di tengah manusia sibuk dengan syahwatnya. Dia mempertahankan dirinya untuk tetap beramal soleh. Beribadah, berzikir, sholat, talabul ilmi dan yang lainnya. Begitu juga amar ma'ruf nahi munkar. Sebagaimana wasiat Luqman kepada anaknya ketika beliau mengatakan dan Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan Wa الصلاة وأمر بالمعروف وانهى anil المنكر واصبر ala ما أصابك Wahai putraku, tegakkanlah sholat dan perintah kepada yang ma'ruf, cegah dari perkara yang mungkar. Wasir, sabarlah engkau terhadap segala yang akan menimpamu. Sabar. Sabar di dalam upaya beramal soleh. Karena godaannya adalah banyak. Sabar ketika dia beriman dan sabar ketika melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Inilah seseorang yang akan selamat dari kerugian mutlak dan juga kerugian yang nisbi sesuai dengan kesungguhan hamba tersebut. Ikhwani fiddin, azan ya Allah wa iyyakum. Tersisa waktu kurang lebih 10 menit untuk kemudian eh, kita menegakkan sholat zuhur dan insya Allah